Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudra. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Sesungguhnya hal yang haram itu adalah jelas. Dan hal yang haram itu adalah jelas. Dan di antara keduanya ada umurun mustabihat. Hal-hal yang subhat, yang samar. Yang belum jelas hukumnya apa halal atau haram. Yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menghindari hal-hal yang subhat, maka dia telah membebaskan dirinya, membebaskan diri e, bagi diri dan kehormatannya, bagi din dan kehormatannya dan barang siapa jatuh ke dalam subuhat, maka dia jatuh dalam hal yang haram atau hampir jatuh dalam hal yang haram. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu eh, eh, dan barang siapa yang jatuh dalam subhat maka dia jatuh dalam hal yang haram seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan Ingatlah bagi setiap raja itu ada tanah larangan. Dan sesungguhnya larangan Allah adalah apa, ya, apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan bila dia buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Ingatlah ia adalah al-qalbu, jantung atau hati. Di dalam ujung hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yaitu al-qalbu. Yang mana bila ia baik, maka seluruh anggota badan itu akan baik pula. Dan bila ia buruk, maka seluruh anggota badan juga akan buruk. Itu al-qalbu. Atau bahasa abstraknya hati. Atau bahasa konkretnya anggota badannya adalah jantung. Di sini Rasulullah SAW mengaitkan kebaikan kesolihan anggota badan terhadap kesolihan al-qalbu ini, kebaikan hati ini. Artinya, bila anggota badan buruk melakukan amalan-amalan yang buruk, maka itu menunjukkan kepastian buruknya apa yang ada di dalam hati. Karena Rasul mengatakan tadi apa? Idza salahat salahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila jan, bila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Makanya orang semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan pun akan semakin tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, semakin hati seorang buruk, busuk, dipenuhi dengan kekafiran, kemusyrikan, maka semakin kafir pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan dan dilontarkan oleh lisan dia. Ini adalah at-talazum bainal zahir wal batin, keterkaitan antara lahir dengan batin. Kita bisa melihat kebaikan seseorang, kebaikan hati seseorang pada anggota badannya. Karena tadi Rasulullah SAW sudah menjelaskan keterkaitan antara lahir dengan batin. Bila batinnya baik, maka pasti di luar, di luar pun dia baik. Ketika di luar baik, dan mati baik di luar dalam kondisi, baik dia dalam kondisi khalwat, sendirian, maupun dalam kondisi dia berada di hadapan manusia, dia baik, maka menunjukkan baiknya baiknya hati. Ketika hatinya buruk, hatinya buruk, maka di luar pun pasti buruk. Baik buruknya di hadapan manusia, di hadapan manusia umum, ataupun di kalangan teman-teman dia saja, ataupun keburukannya itu ketika dia sedang menyendiri. Yang jelas, ketika di luar, dalam arti yang muncul dari anggota badan adalah keburukan, baik dia keburukan tersebut dia tampakkan di hadapan manusia umum ataupun di hadapan teman-teman dia saja ataupun ketika dia menyendiri maka itu menunjukkan keburukan yang ada di dalam hati dia. Ketika dia menampakkan kekafiran pada anggota badannya, pada lisannya, baik kekafiran tersebut dia tampakkan di hadapan umum, di hadapan kaum muslimin, ataupun dia tampakkan di hadapan teman-temannya yang sama-sama seperilaku, maka menunjukkan bahwa dalam hatinya juga merupakan kekafiran. Orang-orang munafik dia hatinya nifak, kufur, kafir. Dia menampakkan kekafiran di hadapan teman-temannya. Walaupun dia tidak menampakkan kekafiran di hadapan kaum muslimin. Ini masih tetap keterkaitan antara lahir dengan batin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka ber, bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mereka mengatakan kami beriman. Dan bila mereka berada dengan teman-temannya, kembali kepada setan-setannya, maka mereka mengatakan apa? Inna ma'akum. Maksudnya kami bersama kalian. Kami hanya memperolok orang-orang muslim gitu. Di sini orang-orang munafik, karena hatinya kufur, hatinya kafir, anggota badan pun, lisan pun menampakkan kekafiran, tapi menampakkan kekafirannya di kalangan teman-teman dianya saja. Sehingga keterkaitan antara lahir dengan batin merupakan kaidah, kaidah, mutaridah, kaidah yang baku. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam hadis sahih Al-Bukhari, "Kanan an-nasu bil wahyi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wa innal wahya qad inqata'a wa innama na'khudhukum al-ana bima zahara lana min amalikum faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un Allahu yuhasibu alaihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah Artinya orang dahulu dihukumi pada zaman Rasulullah SAW dengan wahyu. Dengan wahyu. Dan sesungguhnya wahyu telah putus. Makanya ketika Hatib Ibnu Abi Balta'ah melakukan sesuatu perbuatan mualah, Umar hanya melihat zahirnya saja. Beliau mengiranya merupakan kekafiran sehingga memponis kafir Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Karena dalam konteks sedang peperangan. Tapi Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang dilakukan Hatib itu bukan merupakan kekafiran. Seandainya pada zaman sekarang ketika sudah terputus wahyu, orang melakukan dalam kondisi sama dengan kondisi hatib saat itu dan melakukan perbuatan yang dilakukan sama dengan hatib, terus orang memponisnya dengan kafir maka tidak salah ketika dia memponis karena berdasarkan zahir yang dia ketahui walaupun bisa jadi ponisnya itu apa keliru wahyu sudah putus dan Kata Umar, wa inna mana khuzukumul ana bima zaharalana min amalikum. Kami hanya menghukumi kalian berdasarkan apa yang nampak dari kalian di hadapan kami. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami mempercayainya dan kami mendekatkannya dan kami tidak ada urusannya dengan batinnya sama sekali. Dan barang siapa menampakkan keburukan, maka kami tidak mempercayainya dan kami tidak merasa aman darinya walaupun dia mengatakan bahwa hatinya baik. Di sini Umar bin Khattab menjelaskan bahwa al-hukmu ala zahir. Hukuman itu berdasarkan zahir. Ketika orang menampakkan keburukan, menampakkan kekafiran, menampakkan kemusyrikan, sedangkan tidak ada mawani padanya, maka dihukumi berdasarkan zahirnya dan berdasarkan hadis itu menunjukkan kekafiran batin juga. Sehingga tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab yaitu, yaitu jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok olokan maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Sungguhnya kalian kalau melakukan hal itu, duduk bersama orang yang sedang perolok-olokan atau melakukan kekafiran, berarti kalian sama dengan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memponis kafir orang yang zahirnya duduk di majlis kekafiran Allah memponisnya sebagai orang kafir walaupun hatinya mengklaim mengingkari. Kenapa? Karena al-hukmu ala zahir. Menghukum itu berdasarkan zahir. Sehingga ketika orang duduk di majlis kekafiran, di majlis kemusyrikan, tanpa alasan yang tanpa mani mu'tabar di dalam syariat ini, maka dihukumi sebagai orang kafir walaupun mengatakan hati saya masih lurus, hati saya masih bersih, hati saya istiqomah, hati saya benci dengan kekafiran tersebut dan cinta dengan keislaman. Kenapa? Karena Allah mengatakan Inna innakum idzan misluhum. Dan Rasul mengatakan idza fasadat fasadat jasadu kullu. Bila rusak hati tersebut maka rusak pula anggota badan. Rusaknya anggota badan merupakan kepastian rusaknya anggota e, merusak, e, merupakan rusaknya hati. Itu at-talazum bainal zahir wal batin. Sehingga dikarenakan adanya talazum baina zahir wal batin, adanya keterkaitan antara lahir dengan batin ketika orang melakukan suatu perbuatan, apalagi merupakan kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Seandainya tidak ada keterkaitan antara lahir dengan batin, tentu orang yang melakukan kekafiran sedangkan dia tidak dipaksa dan mengklaim hatinya benci tentu dihukumi muslim. Tapi dikarenakan adanya at-talazum zahir wal batin, keterkaitan antara lahir dan batin, di mana setiap orang yang melakukan kekafiran dengan anggota badannya, maka dia kafir, Makanya orang yang dipaksa dikecualikan dari hukum ini karena dia tidak bisa mengendalikan zohirnya karena zohirnya dikendalikan oleh orang orang lain. Ketika zohirnya di bawah kendali dia, maka dihukumi kafir lahir dan batin. Makanya orang yang melakukan kekafiran sedangkan dia sengaja lagi tidak dipaksa, maka dia kafir lahir batin. Jadi ketika kita menghukumi orang yang melakukan kekafiran secara sengaja, dalam arti sengaja lawan daripada intifaul qasdik, lagi tidak dipaksa, yang lawannya adalah ikroh, maka kita menghukumi orang kafir lahir batin berdasarkan hadis Rasulullah SAW wa idza fasadat fasadal jasadu kullu bila dia rusak maka anggota badan pun pasti rusak bila batinnya rusak maka anggota badan rusak. Sehingga rusaknya anggota badan itu menunjukkan kepastian rusaknya hati seseorang. Ini adalah at-talazum zohir zahir wal batin. Dan yang banyak menjerumuskan orang ke dalam kekafiran dan yang membuat dia tentram dengan kekafiran adalah klaim dia yang penting hati saya masih bersih. Yang penting hati saya tentram dengan keimanan. Yang saya lakukan hanyalah zahir saja. Sedangkan Iman kan di dalam hati. Pernyataan iman hanya dalam hati itu merupakan akidah irja yang ada banyak merebak di kalangan orang-orang awam. Mereka mengatakan yang penting hati saya bersih walaupun saya tidak berjilbab. Yang penting hati saya bersih walaupun saya tidak salat. Itu akidah murjiah yang banyak menjerumuskan ke dalam kekafiran. Yang penting baik kepada sesama walaupun saya tidak salah tidak zakat, tidak saum. Itu akidah-akidah irja yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran. Padahal dalam Islam adanya at-talazum bainal zahir wal batin. Seandainya hati dia bersih, benar, baik, tentu dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu seperti pohon. Seperti pohon kurma ketika akar aslul iman, akar pohon, ketika dia baru tumbuh, maka batangnya pun daunnya masih sedikit dan masih pendek. Ketika akar semakin e, semakin menghujam ke dalam bumi, dalam hati, keimanan semakin meresap ke dalam hati, semakin kokoh, maka pohon semakin tinggi dan daun pun semakin banyak. Oleh sebab itu semakin E, mantap keimanan seseorang, semakin e, dalam keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kokoh pula anggota badannya dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak juga amal soleh yang dia lakukan sebagaimana pohon semakin akarnya menghujam ke dalam bumi, semakin banyak akarnya kokoh di dalam bumi, semakin e, dalam, maka semakin tinggi dan daun pun semakin banyak dan buah-buahnya pun semakin banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu perumpamaan iman. Jadi antar hati yang merupakan asal iman yang ada dalam hati, e, eh, keimanan dalam hati itu ibarat akar pohon. Sedangkan anggota badan ibarat batang pohon itu dan ranting-rantingnya berikut daunnya. Ketika suatu pohon tidak ada akarnya, maka dia akan mati. Maka begitu juga ketika amalan tidak ada tauhidnya, tidak ada asal imannya, maka amalan itu tidak diterima, tidak ada manfaatnya. Ketika pohon, ketika pohon ada batangnya tapi tidak akar, tidak ada akar, tidak akan tumbuh. Maka begitu juga ketika amalan tidak ada asal iman maka tidak akan tumbuh dan tidak akan diterima. Semakin pohon itu semakin kecil, semakin layu, menandakan layunya akar yang ada di bawah. Begitu juga keimanan. Amal semakin sedikit dari seorang menunjukkan semakin lemahnya imanan iman seseorang. Jadi ada at-tawazum zahir wal batin. Makanya Rasulullah SAW memperumpamakan orang muslim itu dengan pohon pohon kurma. Jadi semakin uh, kokoh keimanan dan dalam hati maka semakin e, banyak pula anggota amalan anggota badan dan begitu juga pohon semakin dalam akarnya ke dalam bumi maka semakin tinggi pula dan semakin banyak daunnya memberikan manfaat kepada manusia. Barakallahu Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du hadirin Jamaah Jum'ah rahimakumullah Jadi keterkaitan antara lahir dengan batin itu merupakan kaidah mutaridah, kaidah yang baku sehingga karena ini merupakan kaidah yang baku yang tidak ada pengecualian kecuali apa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ikrah maka kita ketika menghukumi orang berdasarkan kaidah ini. Dan tidak ada yang keluar dari kaidah ini kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Pengecualian itu dari kaidah. Tidak mungkin ada pengecualian kecuali dari kaidah yang sudah baku. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengecualikan dari hukum ini kecuali apa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang menambah-nambah suatu pengecualian tanpa ada dasar landasan dalam syariat ini berarti tidak dia telah mengada-ada di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hukum syar'i itu merupakan uh, hukum yang harus diambil dari dalil Al-Qur'an dan sunnah Seperti halal, haram, mubah, makruh, wajib, sunnah. Itu hukum syar'i begitu juga hukum wad'i, syarat, mawani, sah, batal, itu merupakan hukum wad'i yang tidak bisa ditetapkan kecuali dari dalil syar'i. Sehingga ketika orang menetapkan mengatakan kepada kita suatu yang merupakan hukum wad'i seperti syarat, sah, batal atau e, penghalang, maka harus tuntut untuk mendatangkan dalil syar'inya dari nas Alkitab dan As-Sunnah bila dia tidak melakukannya maka dia telah masuk dalam sabda Rasulullah SAW man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu raddun barang siapa mengada-ada dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak ada dasarnya dari kami maka tertolak jadi orang yang menetapkan suatu ketetapan baik yang berkaitan dengan hukum syar'i atau hukum wadi tanpa ada dasar landasan dari dalil maka itu tertolak tidak dibenarkan dan e, ajarannya merupakan kesesatan dan itu harus dijauhi dan banyak pada zaman sekarang ini orang untuk melegalitas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya mereka meletakkan alasan-alasan yang sama sekali tidak ada dalam dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sehingga secara tidak langsung mereka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dalam dari din ini apa yang tidak Allah izinkan. Jadi at-talazum baina zahir wal batin itu adalah hal yang penting dalam menilai manusia. Dan manusia menilai berdasarkan zahirnya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menilai orang-orang kafir musyrik yang hidup pada zaman fatwa pun berdasarkan hukum zahirnya. Adapun e, masalah akhirat itu dikaitkan dengan masalah wujudnya. Sebab itu e, kita harus harus selalu merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini supaya kita tidak terjumus dalam pemahaman-pemahaman yang asing, yang baru, yang syaz, yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pemahaman itu banyaknya muncul dari kelompok-kelompok sesat yang mana biasanya untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh dirinya ataupun untuk menganggap ringan yang dilakukan oleh orang-orang lain supaya dia bisa leluasa hidup dengan mereka. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من نوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها على من عاداها وعلى من ناوأها يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة Thank you.